thank you Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Jumpa lagi di acara yang kita tunggu-tunggu cahaya hati Bersama saya Abi Maki Seperti biasa kita akan bersilaturahim Ke beberapa tempat hamba Allah Yang insya Allah sekarang ini Saya sudah berada di tempat eh, Pedurenan Tepatnya di Jati Luhur Ataupun sering disebut tempatnya di Bekasi Subhanallah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan bersilaturahim kepada dua hamba Allah sekaligus, dua keluarga, keluarga Parinan dan keluarga Ibu Oti. Parinan ini diberikan amanah oleh beberapa mungkin kawannya ataupun e, tetangganya, diberikan amanah titipan ternak. Maka pekerjaannya setiap hari, subhanallah, mencari yang disebut dengan rumputan Rumputan yang dicari ini otomatis untuk makanan ternak yang dititipinya. Dan subhanallah, inilah kendaraan yang selalu digunakan palinan setiap harinya. Dan memang inilah modal utamanya. Berputar keliling kampung, berputar kemana saja demi mencari rumputan untuk makanan ternaknya yang dititipi oleh para tetangganya. Dan insya Allah kita pun akan berkunjung ke rumah Ibu Oti dan mungkin pemirsa pun sudah tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana dua sosok keluarga ini yang tangguh, yang selalu siap menghadapi masa depannya, dan insya Allah kita sama-sama akan mengunjunginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rinan ya? Iya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sibuk kan sini ya? Iya. Makasih makan ini aja. Ya. Oh ini ternak. Kambing-kambingnya. Iya. Oh masih kecil-kecil nih ya? Iya. Alhamdulillah. <laughs> ini Ibu Pak Rinan? Iya. Assalamualaikum Bu. Sehat. <laughs> Iya. Masya Allah. Malum tempatnya begini Pak Alhamdulillah nah. senang Masya Allah nikmat sekali ini udaranya juga Jogja ya alhamdulillah ya. Ya, begitulah lah kayaknya. Iya. Ya namanya kakek-kakek kita. <laughs> Cuman kerjaan begini aja. Iya. Udah berapa lama barinan e, di kambing-kambing itu? Ya, kira-kira begitulah hampir satu tahun lah. Satu tahun ya. Iya. Tadi sebelumnya apa? Sebelum pelihara-pelihara kambing? Wah, ya, cepat tani. Oh, tani. Ya, kita nanam palawija. Oh, gitu. Ya. Pisang-pisang. Oh, iya iya. Nah, kacang-kacangan. Oh iya, tapi sekarang pindah ke untuk nah, ternakan. Ternak, gitu. Karena hmm. tenaganya udah kurang. Gitu. Oh, jadi kalau hanya untuk ngambil rumput aja mungkin masih kuat begitu ya? ya kuat. Itu gitu. sejauh mana cari rumput itu kadang-kadang jauh apa enggak ya? Wah, kadang-kadang sampai tol sana saya. Berapa kilo kira-kira itu? hampir 50 kiloan lah. Waduh, itu setiap hari itu jalan. Wah, itu tarik gerobak-gerobak itu. Oh sendiri gitu ya nggak ditemenin sama siapa-siapa nggak nggak rame-rame bukan kawan nggak enggak iya iya itu, biasanya eh, kan tadi saya lihat di apa namanya di sepedanya itu ada dua nah, tempat iya. itu kalau penuh berapa hari tuh habis itu kambing kan ya untuk satu hari satu malam itu segitu tuh habis sehari semalam iya Ya. Besok pagi harus, harus siap lagi, lagi, kerja lagi, nyari lagi begitu. so, iya. Itu biasanya kambing itu e, nanti yang yang punya kambing itu hmm. ngasih per bulan upah atau bagaimana? Nah, itu tergantung hasil kita. Hmm. Ada empat bagi dua Oh, jadi nanti nggak nah. dikasih per bulan duit sama itu nggak gitu? Gua itu ala kadar dia bijaksana oh. uang rokok kita. Oh, karena itu nggak terbatas berapa enggak, aja. Kadang itu, dikasih, kadang nggak. Kadang nggak. Seringnya dikasih apa enggak nih? Ya seringnya ya ada juga. Ya. Ada ya. juga. Ya. iya, ya namanya orang kerja gitu. Iya, iya untuk rokok. Nah, itu, iya. Uh -uh. Alhamdulillah sangat senang sekali ketemu sama Bapak di sini sama Ibu juga ya. Alhamdulillah. Insya Allah berkah silaturahim kita ataupun saya di sini senang sekali ketemu sama Bapak sama Ibu. Ya. Insya Allah semakin hebat nanti semakin kuat. Amin. Istilahnya punya punya kambing banyak nanti ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Amin amin kalau kesulitan selama Bapak e, memelihara ternak-ternak ini kalau hujan bagaimana itu kesulitan nggak buat Bapak? Wah, itu bisa ada ini, Pak. Memang kalau ada itu kita wah harus punya persiapan. Oh, gitu ya. ya. Hmm. Atau merupak daun-daun gitu. Hmm, Jadi, gitu. Ya, persiapan yang ada. Ya, gitu, bisa dia makan. Hmm. Takut ada hal-hal yang tidak terduga gitu. Nah, itu. Hmm. Iya. Pokoknya insya Allah hmm yang namanya makhluk Allah ya. apapun bentuknya ya. terutama kambing yang halal untuk kita makan begitu ya. ya. Ketika Bapak memberikan makanan sama kambing-kambing itu subhanallah mereka juga makhluk Allah ya. dan mereka itu sangat senang sekali ketika ya. diberi makanan oleh Bapak walaupun kita punya tujuan lain tapi ya. subhanallah namanya makhluk Allah ini merupakan satu hal yang dititipi oleh Allah dan insya Allah apa yang dilakukan oleh Bapak ini berkah Kenapa? Hmm. Karena subhanallah kalau saya sampaikan ternyata Rasulullah menyatakan begini kalimatnya ma an nabi illal khanam. Hmm. Artinya tidak ada satu orang pun nabi yang ada di muka bumi ini kecuali semuanya pernah menggembala. Hmm. Kecuali semuanya pernah memelihara e, kambing boleh disebutkan karena yang namanya di mana-mana para para anbiya itu selalu memelihara kambing. Iya. Jadi kalau seandainya Bapak dengan menyatakan, "Waduh, saya ini repot bagaimana untuk itu, untuk ininya ataupun mungkin hujan segala macam dengan niat yang ada dan dengan keinginan yang ada." Bapak ingat saja, yeah. Iya. Rasulullah saja menggembala. Hmm. Nabi Ibrahim saja menggembala, ya kan? Iya. Nabi Ismail saja menggembala, Nabi Musa saja menggembala. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Iya, Assalamualaikum Sehat Bu Sehat Alhamdulillah Sedang bikin tikar ini Bu ya Iya Sudah berapa lama nih tikar ini dibuat Bu Satu bulan Belum selesai-selesai Belum selesai-selesai Insya Allah cepat kelar ini ya iya. Ya silakan dulu Pak Oh iya makasih makasih Bu makasih Alhamdulillah Masya Allah Udara juga lagi sejuk-sejuknya ya, Alhamdulillah Bu iya. Ini eh, Bapak ada juga di sini? Ada. Sedang istirahat ya? Dengar-dengar Bapak sakit ya Bu ya? Iya. Sudah berapa lama Bapak sakitnya Bu? Sudah lama juga, iya. hampir satu tahun. Oh sakitnya sakit apa Bu? Penyakit. Oh gitu. Mm -hmm. dokter bilangnya penyakit apa katanya? Penyakitnya katanya ini apa? Ambien. Oh gitu. Terus mm. apa lagi katanya? Itu Betul, aja. Anu kasihan tipes gitu. Oh gitu. Hmm. Jadi uh, lemes aja nggak nah, bisa kemana eh, Lemes nggak gitu ya? kemana-mana ya. Iya, sejak lama ya. Sejak lama. Ibu sejak itu juga langsung, langsung kerja. Kerja begini. iya. Itu satu bulan segitu satu belum selesai. Satu bulan belum selesai. Oh jadi biasanya sampai selesai berapa lama itu? Ya kalau ini sih cepet juga kalau dikerjain kan kitanya nggak ini nggak nggak justru itu ntar oh, ketawa. Oh, oh ketawa ada kerjaan lain juga. Iya gitu ya? iya. Jadi selain ini kerjaan ibu apa lagi? Ya udah cari-cari kayu Kayu bakar gitu ya Iya kulit-kulit, nandur gitu Oh gitu iya. tempat ini gak jauh-jauh gitu Agak, ya? Agak jauh Sementara bapak udah memang nggak bisa kerja apa-apa lagi ya? Iya, iya. Istirahat aja gitu uh -huh. Nah kalau misalnya ini laku berapa nanti Bu? Kalau satu bulan taruhlah gitu ya Laku nanti berapa itu harganya? Iya kadang-kadang dijual cepet gitu. oh gitu ya seratus gitu ya iya. yang belinya datang ke sini uh, ada yang sudah jadi belum ya baru ini sedang baru dibuat ini udah dibuat <laughs> ya baru dibuat ya. perlu kesabaran juga bu ya iya anak-anak bagaimana bu di sini tinggal anak-anak ada di sini tinggal hmm, pada kerja juga gitu ya? Ah, ah, kerja hmm, tapi uh, istilahnya mungkin ibu juga ikut kerja karena untuk mencukupi apa, -apa yang ada di iya, dunia, eh, iya, yang ada di tambah, tambah, gitu. keluarga ibu gitu iya. ya. Hmm. Ibu ini mungkin pernah nggak merasakan kesulitan ketika merawat bapak ini? Kesulitan pernah. Kesulitan iya. diantaranya karena ya, apa itu? Karena nggak punya gitu ya. Oh gitu karena, ya. Iya hmm. ya, jadi iya. hmm, jadi merawat bapak ini setiap hari pasti ibu selalu bersama bapak kan iya. ketika ditinggalkan bapak pasti nggak kemana-mana begitu datang iya. langsung ketemu lagi bapak dan disiapkan iya. segala macamnya sebelum ibu berangkat meninggalkan rumah pastinya ya iya. Hmm. jadi selama ini mungkin yang ibu minta kepada Allah kira-kira apa gitu yang mintanya sembuh oh gitu sehat, kesembuhan bapak sehat, gitu ya mintanya mhm. sembuh sehat iya iya tapi subhanallah yang namanya istri kita lihat kisah daripada Nabi Ayub alaihissalam ia yang mendampingi suaminya sampai kalau Nabi Ayub itu karena sakitnya sangat parah begitu ya sampai diusir dari kampungnya sampai tidak mau orang-orang berada di sekelilingnya iya. bahkan istrinya pun subhanallah istilahnya pergi ikut kepada Nabi Ayub kemana Nabi Ayub pergi ya dan akhirnya subhanallah dengan kesabaran seorang istri iya. dan Allah memberikan keriduan terhadap keluarga tersebut iya, dan istilahnya ibu jangan memandang satu hal yang dekat jangan jangan memandang suatu hal dunia saja. Hmm. Jadi insya Allah apa yang dilakukan oleh ibu, ibu harus gembira karena apa ini merupakan satu tabungan di akhirat. Hmm. Jangan dikira kalau ini merupakan satu hal yang repot, ya. Tapi justru kalau seandainya ibu mengerti dan ibu sadar dan ibu paham mengerti, iya. justru dengan adanya bapak ini merupakan jembatan paling mudah insya Allah untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Allah kalau memberikan surga kepada seorang itu kan banyak jalan ya, hmm. Iya. diantaranya seperti hanya mungkin ibu diberikan ujian seperti ini hmm. dengan bapak yang sakit bertahun-tahun dan lemah semua badannya hmm. sehingga tidak bisa bekerja kemana-mana hmm. sehingga ibu harus bekerja dan itulah mungkin Allah menyatakan bu ini adalah jalan menuju surga ibu pernah nggak merasa e, istilahnya merasa gembira gitu e, ketika ada kata-kata mungkin bapak bicara apa sama ibu atau mendoakan apa gitu Mungkin Bapak menyatakan maaf ya oh, merepotin kamu pernah nggak Bapak ngomong gitu? Sering. Sering bicara Sering. begitu gitu. Ah, ah. Bilang apa yang masih ingat? Bilang terima kasih ya alhamdulillah. Oh jadi Bapak sehat. Ya. Oh Bapak bilang begitu ya terima kasih gitu ya. Iya. Nah, nah subhanallah ini sementara dalam satu kalimat mengatakan apabila seorang suami gembira, ya suami senang, suami gembira, sekecil apapun suami gembira hakikatnya hmm. pintu surga saat itu terbuka buat ibu. Yang hmm. penting ibu tabah, ibu sangat istilahnya sangat harus memandang masa depan ini. Masa depan bukan hanya di dunia, hmm. masa depan yang hakiki ini di akhirat. Iya, masa depan yang hakiki yang sebenarnya di akhirat. Insya Allah pertemuan ini pertemuan yang berkah ya Bu ya. Iya. iya. Saya khususnya sangat ucap terima kasih sama Ibu hmm. sudah bisa berkunjung ke rumah Ibu di sini. Mm-hmm. Insyaallah silaturahim kita tetap berlanjut. Iya. Mm-hmm. Saya mohon pamit Bu hmm. melanjutkan perjalanan berikutnya. Iya. <laughs> iya. iya. Salam buat Bapak. Iya tadi saya dengar Bapak lagi istirahat juga. <laughs> Iya lagi sakit ya. Makasih banyak Bu. Saya pamit dulu. Iya. Mari. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Rabbana inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar ya Allah ya rabbana ya rahman ya rahim kami mohon kepadamu ya Allah jauhkanlah kami dan keluarga kami dari kesedihan yang mungkin kesedihan ini akan datang menghampiri kami. Ya Allah ya Rabbana, jika di masa yang akan datang ada kesulitan yang akan datang menghampiri kami, kami mohon kepadamu ya Allah Jauhkanlah kesulitan itu Dan gantilah dengan kebahagiaan Ya Rabbana jika di masa yang akan datang Kesulitan akan datang menghampiri kami Gantilah ya Rabbana dengan kebahagiaan Yang selalu kami dambah-dambakan Ya Allah ya Rabbana Jika mungkin kebahagiaan yang akan datang di masa yang akan datang Kami mohon kepadamu Jangan engkau rubah Jangan kau ambil kebahagiaan kami dengan kesengsaraan karena kesombongan ataupun karena kelalaian kami. Hmm. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Hmm. Kami sesungguhnya ridho dan paham dan ikhlas apa-apa yang telah kau berikan kepada kami. Hmm. Kami selalu ridho dari apa-apa yang telah kau takdirkan kepada kami. Hmm. Ya Allah ya Rabbana dengan bermodalkan keridhaan yang kami miliki. Hmm. Kami mohon kepadamu ya Allah berkahilah setiap apa-apa yang kami dapatkan. Hmm. Ya Allah berkahilah setiap apa-apa yang kami lakukan. Hmm. Ya Allah berkahilah setiap apa-apa yang kami kerjakan. Hmm. Ya Rabbana berkahilah rezeki kami. Berkahilah semua penghasilan kami hmm. Berkahilah setiap langkah kami hmm. Terutama ya Rabbana Apa-apa yang kami inginkan saat ini Kami mohon kepadamu Kabulkan, kabulkan ya Rabbana hmm. Ya Allah ya Rabbana Kami mohon untuk suaminya Ibu Oti Yang sudah lama terkapar Yang sudah lama sakit Hanya dengan izinmu dan ridhomu Suami daripada Ibu Oti ini bisa disembuhkan Ya Rabbana sembuhkanlah daripada suami ibu aku Allahumma syfihi Anta syafi La syifa'a illa syifa'uka Syifa'an la yugatiru sakama Ya Allah ya Rabbana kami pun mohon Untuk keluarga Bapak Raina Ya Allah berikanlah kepada keluarga ini Keluarga yang benar-benar engkau ridhoi Keluarga yang kau selalu berkahi Keluarga yang selalu kau kumpulkan dalam kebahagiaan Dan berkahilah untuk dua keluarga ini ya Rabbana Bapak Raiman dan Ibu Oti kesempurnaan, kenikmatan lahir batin khususnya di dunia dan di akhirat. Hmm. Ya Allah ya Rabbana, ya Rahmanu ya Rahim. Kami mohon kepadamu dengan keikhlasan ini. Ya Rabbana, kami minta kepadamu dengan kecintaan ini. Kami yakin apa-apa yang kami pinta pasti akan kau kabulkan. Karena firmanmu di dalam Al-Quran. Udu'uni astajib lakum mintalah kau kepadaku niscaya aku akan kabulkan semua permohonanmu ya Allah dengan rasa nikmat yang kami rasakan saat ini, dengan kebahagiaan yang kami rasakan saat ini, hmm. akan lebih jauh berbahagia apabila engkau secepatnya mengabulkan doa-doa kami. Hmm. Rabbana hab lana min azwajina hmm. wa dzurriyyatina qurrata a'yun hmm. waj'alna lil muttaqina imama. Hmm. Rabbana atina fid dunya hasanah hmm. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hmm. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun hmm. wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya berkah dan insya Allah Allah mengabulkan apa apa yang diinginkan oleh Bapak insya Allah ya juga buat ibu insya Allah berkah bu ya apapun yang sudah terjadi ataupun oh iya waduh sama-sama bu senang sekali ketemu di sini insya Allah lain kali kita akan jumpa lagi <laughs> Terima kasih banyak Mari iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Rinang dan Ibu Oti ini saya dapat amanah titipan daripada Antep Peduli. Mohon diterima dan insya Allah bermanfaat dan gunakan sesuai dengan kebutuhan ibu dan bapak. Iya, ini untuk Ibu Ati dulu. Silahkan Ibu, mohon diterima Bu ya. Iya, <laughs> mudah-mudahan manfaat. Iya, terus ini untuk Pak Rinan, insya Allah bermanfaat Pak Rinan ya. Amin, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sudah mengunjungi dua orang hamba Allah Pak Rinan dan Ibu Oti subhanallah ini adalah dua hamba Allah yang memiliki keluarga yang dibanggakan oleh dirinya sehingga kalau tidak terlalu berlebihan saya ucapkan dua orang inilah yang mengabdikan hidupnya demi keluarganya dengan bermodalkan iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dua sosok orang keluarga ini indah dalam menghadapi apapun yang dihadapinya. Ternyata selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, sehingga tidak ada satupun yang dirasakan oleh Ibu Oti dan Bapak Rinan ini satu hal kesulitan. Kenapa? Karena hatinya selalu menyebut tasbih, tahmid, ataupun takbir dimanapun berada. Ternyata maha benar Allah juga sabda Rasulullah SAW rahasianya siapapun yang mengabdi berbakti kepada keluarganya ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tayangan singkat ini dapat bermanfaat untuk kita seluruhnya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di program yang sama Cahaya Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.